informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh Nabi Adam as di dalam doanya mengucapkan surah Al-A'raf ayat 23 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, ini saksi bahasan. Rabbana Wahai pencipta kami, pemilik kami, penyiap segala kebutuhan kami, pengawas kami, dan pemusnah kami. Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Saksi bahasan kalimat Rabbana. Nabi Nuh AS juga di dalam pengaduannya kepada Allah mengucapkan dalam surah Nuh ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, penciptaku, pemilikku, penyiap segala kebutuhanku, pengawasku dan pengusnaku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku Nabi Nuh berkata pada kaumnya setelah 950 tahun berdakwah dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian belaka juga beliau mengucapkan dalam firman Allah yang lain dalam surah Syuara, Syuara ayat 117 sampai 118. Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, oleh karena itu adakanlah suatu keputusan antara aku dan mereka dan selamatkan aku dan orang-orang yang mukmin beserta aku. Nabi Ibrahim as juga berkata dalam doanya untuk tanah suci Mekah dan untuk dirinya juga anak keturunannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al Rabbi ini bisa sekali bahasan Rabbi ja'al hadzal balada amina waj'alni wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, Jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jadikan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Nabi Yusuf alaihissalam juga berkata di dalam pujian dan doanya kepada Allah dalam surah Yusuf ayat 101 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabb Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Ya Rabbku sungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi Ya Rabb pencipta langit dan bumi engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh Nabi Musa AS juga berkata di dalam beberapa permintaannya berseru kepada Allah dalam surah Taha ayat 25 sampai 29 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Ya Rabbku Lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku Supaya mereka mengerja, mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku Nabi Harun AS juga berkata kepada Bani Israel dalam surah Toha ayat 90 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri Sesungguhnya Rob kalian adalah zat yang maha pengasih dan ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Saksi bahasan wa inna rabbakum dan pencipta kalian, pemilik kalian, pemusnah kalian, penyiap segala kebutuhan kalian dan pengawas kalian. Nabi Zakaria as juga ketika memohon rahmatnya Allah berkata surah Maryam ayat 4 Rabbi inni wahanal azmu minni washta'al rasu syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah Ya Rob, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepadaku kepalaku telah bermumut telah memutih dan aku belum pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Di dalam doanya beliau berkata dalam surah Al-Anbiya 89 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin Sama Nabi Zakaria berkata Ya Rabbku janganlah engkau membiarkan aku hidup sendiri sebaik-baik waris. Nabi Isa alaihissalam ketika menjawab pertanyaan Allah, beliau mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an rabbi wa rabbakum." Aku sama sekali tidak pernah mengadakan mengatakan kepada kalian selain apa yang engkau. Jadi Allah SWT nanti akan datang tanya Nabi Isa alaihissalam di akhirat, akan berkata wahai Isa anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah wahai Isa apakah kau berkata kepada kaummu sembahlah aku dan ibuku selain daripada Allah maka Nabi Isa alaihissalam menjawab dengan ayat ini Aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakan yaitu sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Ini saksi bahasa. Jadi semua nabi-nabi juga mengingatkan tentang rububiyahnya Allah. Kemudian juga beliau berkata pada kaumnya dalam surah Al-Maidah 72, "Ya bani Israil, a'budullaha rabbi wa rabbakum." Innahu man yushrik billahi wa ma'wahu an-nar wa ma lidh Hai Bani Israel, Allah, Rabbku dan Rabb kalian, karena sungguhnya Orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah maka ia Allah maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Terakhir Bapak Ibu sekalian perkataan Nabi Muhammad SAW di dalam keadaan sulit. Beliau selalu berdoa membaca dan ini adalah dikenal dengan doa qurb. Doa untuk mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi seberat apapun Allah akan keluarkan asal pakai ini dulu baru berdoa disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2730 bab doa al-qarb doa solusi dari masalah yang berat la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim La ilaha al azimul halim artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun Azim agung halim penyantun La ilaha illallah rabbul arshil azim Tidak ada, uh, eh, tidak eh, ada yang berhak disembah kecuali Allah pemilik singgasana yang agung La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul ورب rabbul wa rabbul karim dan dialah Rabb pemilik arsy yang agung tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia Rabb bagi langit dan bumi dan Rabb bagi arsy yang mulia semua nabi dan rasul di atas dan para nabi lainnya alaihi wassalam mengakui rububiyah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah mereka berdoa kepadanya dengan menyebut-nyebut rububiyahnya sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya paling cemerlang akalnya paling jujur ucapannya dan paling mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya daripada manusia biasa lainnya yang ada di permukaan bumi